terkait dengan acara atau selepas acara walimah walimah urus pada putri beliau Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit mengkaji kembali tentang uh, sedikit mengkaji kembali tentang kewajiban kita di dalam berkeluarga, apa yang menjadi kewajiban seorang suami, apa yang menjadi kewajiban seorang istri, apa yang menjadi hak masing-masing daripada keduanya. Sebelumnya, suatu kebahagiaan bagi seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya seorang wanita yang salehah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya As-salihatu qanitatu As-salihatu qanitatun hafizatun ghaibi bima hafizallah Wanita-wanita yang salihah Wanita-wanita yang qanitat taat kepada Allah Hafizatun lil ghaib Wanita-wanita yang hafizat menjaga. Ikhwan bikin rahmatullah. Suatu saat Sahabat Tauban radhiyallahu anhu bercerita kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan di ba'di asfari Fa'azzal Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat. Dalam surat At-Taubah, terkait dengan azab fiddah, emas dan perak. firmannya yaitu walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim. Yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hada ma kanaztum li anfusikum Fadu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan az-zahab wal mas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Lalu tidak menginfakkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira untuk mereka. Apa itu? Azabun alim. Azab yang begitu yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di hari ketika dipanaskan padanya di neraka jahanam lempengan-lempengan emas dan peraknya lalu ditempelkan pada kulit si pemilik harta tersebut fatuqwa bihaji bahuhum lalu ditempelkan pada jibah dahi-dahi mereka. Wa duhurum punggung-punggung mereka. waktu tuqwa biha jibahuhum wa duhurum punggung-punggung mereka. Hada ma kanastum li Inilah apa yang kalian simpan untuk diri diri kalian. Tidak pernah diinfakkan tidak pernah ditunaikan zakatnya. Fadhuku kumakun tumpat takfizun. Sekarang silakan rasakan apa yang kalian simpan. Nah, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in mendengarkan ayat tersebut merasa takut. Ternyata memiliki harta tanggung jawabnya besar. Bisa jadi harta Anda menjadi kecelakaan bagi seseorang. Maka para sahabat sebagian mereka mengatakan unzilat tidak wal fiddati ma unzil. Telah diturunkan terkait dengan emas dan perak apa yang Allah turunkan? Ayat yang cukup menakutkan. Kalau alimna ayul mali khairun fanattakhidu Wahai seandainya kita mengetahui sekarang harta apa yang terbaik sehingga kita bisa memiliki harta itu. Kalau emas kami takut, perak kami takut. Karena ayat tersebut. Lalu kira-kira apa harta benda yang terbaik yang bisa kami miliki? Maka Nabi mengatakan, afdaluha lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa imra'atun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Yang paling bagus adalah lisan mudakir, lisan yang senantiasa berzikir. Selalu berzikir. Wa qalbun syakir, qalbu yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Wa imra'atun mu'minah, yang ketiga seorang wanita yang beriman tu'inuhu ala imanihi yang membantu dia untuk melaksanakan keimanan untuk menguatkan keimanan inilah keutamaan seorang wanita yang saleh sebaik-baik apa yang dimiliki seseorang lebih baik daripada harta benda emas dan perak ketika seorang wanita itu salihah mukminah beriman baik dan membantu suaminya untuk melaksanakan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'." Dunia adalah mata, perhiasan harta benda yang uh, gemerlap ya, membuat terpana, membuat yakni tergoda orang-orang yang melihatnya. Akan tetapi khairu mata'iha sebaik-baik hiasan dunia adalah al-mar'atu salihah. Seorang wanita yang salihah. Pada hadis yang lain beliau juga bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi. Falyattaqillaha fi syatril baqi. Barang siapa yang diberi oleh Allah Azza wa Jal diberi karunia berupa seorang wanita yang salihah, mukminah, bertakwa kepada Allah, maka Allah telah membantu dia untuk menghadapi sebagian agamanya atau untuk melaksanakan sebagian agamanya, setengah, separuh agamanya. Bal yattaqillah fi syatril baqi. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah berikutnya. Apa maksudnya? Apa maknanya? Diterangkan oleh sebagian ulama, diantaranya oleh Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir Hal itu disabdakan oleh beliau karena seseorang akan menghadapi dua godaan yang kuat dalam kehidupannya. Yang pertama adalah godaan yang disebabkan karena perut lapar. Ya. Sehingga karena perut ini kelaparan, ada seorang yang mencuri, merampok, korupsi, ya. Dan berbagai macam tindakan-tindakan kejahatan. Menipu, menyakiti saudaranya sendiri dengan berebut warisan dan berbagai macam hal. Dikarenakan apa? Karena perut. Yang kedua, godaan yang kedua disebabkan karena perut Ya. Nah, sehingga seseorang terjatuh dalam berbagai macam maksiat yang terkait dengan zina dan sederet di belakangnya atau di depannya. Allah Azza wa Jalla dengan memberikan kepadanya seorang wanita yang salihah telah memberikan kepada dia satu jalan keluar. Maka tinggal dia bertakwa kepada Allah pada setengah berikutnya. Nah, inilah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang yaitu seorang wanita yang mukminah, beriman, taqiyah, bertakwa kepada Allah, salihah, seorang wanita yang baik. Pada hadis yang lain dari Amr uh, eh, bin Al-As radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Arba'un minas sa'adah Empat hal tergolong dari suatu kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atu salihah wal jaru salih wal markabul hani wal baitul wasi. Seorang wanita yang salihah. Kemudian yang kedua, tetangga yang saleh, yang baik. Yang ketiga, al-markabul hani, kendaraan yang yang nikmat, yang baik, yang apa? Nyaman. Nyaman. Ya. Yang keempat, al-baitul wasi, rumah yang longgar. Kalau antum punya empat ini, ya, masya Allah sudah. Ya, rumah longgar, luas. Benar lah. Lapang. Lapang. Lapang. Lapang. Iya. Ini pertukaran bahasa dulu. Rumahnya lapang, ya. Yang di dalam wanita solehah, nah, yang di luar Oh, Masya Allah. Al-Markabul Ani. Kita sedikit-sedikit ke bengkel. Ya, dikit-dikit bengkel, dikit-dikit bengkel, ya. pening kepala. Ya, sudah pening kepala, masuk rumah, sempit sekali rumah. Sampai di dalam rumah, istri bentak-bentak kita, oh kamu, kamu. Syakawa, nah, seperti ini. Ya, musibah. Nah, jadi kita perlu cerita sahaja, kebahagiaan. Pergi kemana, Insya Allah, mereka pun ini. Ya, Eh, kendaraan yang kereta yang yang nyaman ya yes. kemana-mana tak perlu ke bengkel pulang rumahnya luas rumahnya berdiri lapang rumahnya lapang masuk ke dalam masya Allah wanita solihah yang menyambut dengan senyum ya menyediakan apa yang kita maukan bertutur kata yang baik ini maksudnya. Arba'un minas sa'adah. Tetangga, tetangga juga baik. dengan kelewatan, tetangga harus baik. Kalau semuanya sudah tiga tadi, tetangga jelek. Dikit-dikit menembak, tutup dikit. bagaimana ini? Ya. Sedang menikmati rumah, ternyata tetangga ada yang berteriak-teriak, ada yang melempar. Nah, kalau empat ini kita dapatkan, masya Allah Ya, kenikmatan, minas sa'adah. Sebaliknya, arba'un minas syakawa, Empat hal termasuk daripada syakawa, yakni kesengsaraan atau kesusahan. Apa itu? Almar atau suk. seorang wanita yang jelek. Jelek maksudnya akhlaknya, agamanya. Yang kedua, Al-Jarusu Tetangga juga jelek Yang ketiga Ya al kebusuk, Kendaraannya juga jelek lagi Yang keempat itu baitu mas kamu bajik. Tempat tinggal yang apa? Sempit nah, oh, Sempit Saya Indonesia juga sempit Sempit nah, Sudah kalau anda punya badal ini, na'udzubillah, banyak-banyak minta perlindungan dari Allah dari empat kali. Ya, naik kendaraan seperti tadi penting, macet, bengkel, keluar duit, waktu habis, ya pulang ke rumah, Subhanallah, bukannya wanita bersyukur, berterima kasih kepada kita kita berikan oleh-oleh, beli kok begini, ya beli yang banyak dong. <laughs> Bukannya berterima kasih, ya tapi malah memaki-maki kita bentar kita mau istirahat panas wah rumahnya sempit tak ada hawa dingin tak ada ikon panas sudah setelah seperti itu tetangga tadi waduh syakau ini syakau ya masalahnya Makanya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mendapat seorang wanita yang soleh. Nah, sekarang apa itu? Kriteria atau sifat-sifat wanita yang soleh Nabi SAW menyebutkan pada sebuah hadis apa maknanya al-mar'atu as-salihah dalam hadis Tauban dan Beliau menyebutkan maknanya. Kata beliau, taraha tu'jibuka. Taraha tu'jibuka. Uh, wa tagibu anha fata'manuha ala nafsiha wa malika. Ini sifat wanita yang salih di antara sifatnya. Taraha tu'jibuka kalau engkau melihatnya, ini bukan membuat kamu takjub. Atau dalam doa yang lain, tasurruka. nazar ta ilaiha tasurruka. Kalau kamu melihat kepadanya, kamu merasa senang. Nah, kamu takjub kepadanya, senang kepadanya. Karena apa? Karena ketaatannya. Akhlaknya yang baik, agamanya yang baik, takwa kepada Allah apalagi kalau rupanya juga baik alhamdulillah ya khairun ala khair kebaikan di atas kebaikan ya tapi masalah eh, penampilan artinya rupa itu kan pemberian Allah Subhanahu wa taala seseorang tidak bisa mau rubah-rubah mau operasi hidungnya dihancurkan matanya dibesarkan. Nah, ini merubah ciptaan Allah. Seperti Tidak boleh. Sehingga membuat kamu suka terkait dengan fisik. Ya, kalau orang sana bilang relatif. Ya, sama ya. Relatif itu nisbi. Nisbi itu ya tergantung lah. Kamu lihat dia suka, yang nggak suka. Kamu suka dia nggak suka, itu namanya relatif, nisbi. Sehingga kebahagiaan tasurruka, idza nazarta ilaiha tersuruka bukan terkait dengan fisiknya. Fisiknya tadi apa tahu bahasa sini apa? Bahasa Indonesia nya ada nisbi, relatif atau ya tergantung. Nah, Oke, iya, subjektif sini ya bisa juga Indonesia turun ya kan tapi sering relatif mereka ya tapi kesenangan tadi lebih pada urusan akhlaknya urusan agamanya akhlaknya baik agamanya baik ketaatannya baik ini orang yang solih berikutnya wa anha ketika kamu pergi, kamu tinggalkan. Ta'manuha ala nafsiha wa malik. Kamu merasa aman, engkau merasa aman terhadap dirinya dan hartamu. Maksudnya apa? Ya, ketika kamu tinggalkan, pergi jauh. Dia menjaga diri. Menjaga diri. Tidak kemudian naudzubillah ya berhubungan dengan uh, apa lelaki lain ya tidak berhubungan dengan lelaki lain menjaga diri ini tak manuha ala nafsiha kamu merasa aman terhadap dirinya dia jaga dirinya kehormatannya tidak mau berhubungan tidak mau uh, al-muhim kurang lebih seperti itu dengan orang lain. Nah ini sangat penting, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini, walaupun orang tidak di dalam rumah, bisa apa? Ya, Facebook dengan temannya dulu waktu sekolah. SD, oh, SD belum kenal ya, apa ya atas SD apa? SD boleh. Boleh. Tingkatan, tingkatan. Ya. Atau atasnya lagi. Ya seperti itu kondisi wanita-wanita zaman sekarang. Nampaknya tidak ada hubungan dengan orang lain, tapi ternyata kalau dibuka HP-nya ini, handphonenya, Facebooknya, emailnya, Twitternya, uh banyak sekali teman-temannya, teman-teman dulu, bincang-bincang, menumbuhkan uh, atau menyuburkan apa benih-benih yang telah lama dulu ada. Apalagi sedang suami pergi, ya. Jadi dia seperti Zaman kita Nah, wanita yang soleh tidak abadan tidak seperti itu. Ya, dia hanya dengan suaminya. Suami merasa tentram seandainya aku meninggal, eh, apa? Meninggalkan. <laughs> ya, Seandainya suaminya meninggalkan dalam waktu yang cukup panjang, ya karena suatu kerjaan dari Malaysia. tenang. Istrinya seorang wanita yang bisa menjaga diri, tidak mau berhubungan dengan orang lain. Walaupun pakai Facebook, walaupun pakai email, walaupun pakai aplikasi ah, aplikasi-aplikasi yang lain chatting-chatting dan yang lain. mau. Nah, yang kedua, tak mahu ala nafsiha wa malik dan harta kamu. Karena seorang wanita di rumah di antara tugasnya adalah menjaga harta suami. Dia titipkan hartanya. Ini rumah dijaga. Itu di sana ada peliharaan, ada ayam, kambing. Saya tinggal kamu yang jaga. Ya. Mungkin uang ya duit di dalam rumah kamu jadi Tidak ada pengkhianatan. Sebagian wanita, Alhamdulillah, sangat suka dengan duit. Ya. Sehingga mengambil harta suaminya ketika suami tidak ada. Untuk beli ini, beli itu, mungkin disimpan di mana, di mana. Mengambil harta suaminya itu bukan wanita yang solehah. Sehingga dari hadis tadi seorang wanita yang solehah adalah pertama dengan akhlak yang baik, dengan ketaatan, dia membuat suaminya suka ketika melihatnya. Berikutnya, dia seorang wanita yang menjaga diri. Walaupun ditinggal suaminya, tetap dia menjaga dirinya. Berikutnya, dia menjaga harta suaminya. Sebaliknya, wanita yang su tadi yang tidak baik apa sabda Nabi Nabi memberikan penjelasan imra'ah ah, uh, taraha tasu'uka wa tahmilu lisanaha 'alaika kalau kamu melihat dia membuat kamu tidak suka kenapa tidak suka karena akhlaknya yang tidak baik, agamanya tidak baik. Ya, kita alhamdulillah Allah Azza wa memberikan kepada kita uh, keinginan untuk istiqamah di atas Islam. Sholat, puasa, mengikuti sunnah Nabi, selalu kita jaga. Ternyata istri kita, ayo sholat, nantilah. Ya, 15 eh, menit kemudian, ayo sholat. Nantilah. Nanti-nanti terus. Ini rasanya apa? Kesal. Marah kita. Kemudian kita perintah lagi. Tolonglah buatkan minum. Ya buat sendiri. Kamu punya tangan kan? ya sabar ini akhlak yang tidak baik ya akhlak yang tidak baik ditambah lagi Nabi katakan wa tahmilu lisanaha alaik dia apa uh, tahmil lisanaha alaik yakni suka marah atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap kamu ya mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap kamu. Ya seperti tadi contohnya, marah lagi, marah lagi. Aduh telinga ini rasanya bagaimana kalau dimarahi istri? Padahal istri itu kan statusnya di bawahnya suami. Kenapa dia sampai berani mengangkat suara? Marah-marah kepada kita. Ini tahmilu lisanah alaikum istri yang tidak baik pergi sifatnya kemudian kata Nabi wa idza ghibta anha la ta'man ala nafsiha wa malika kalau kamu pergi kamu tidak merasa aman khawatir takut khawatir terhadap dirinya dan hartanya. Ya. Ditinggal, rasanya gimana? Bagaimana ini selesai ini saya tinggal? Kenapa sih? Kenapa kamu khawatir? Habisnya saya lihat ah, handphonenya ada nama laki-laki. Saya tak tahu siapa dia. Eh, ternyata teman dia untuk sekolah. Sehingga ketika meninggalkan istri, ini apa khawatir. Jangan-jangan. Nah ini ciri wanita yang tidak baik. Wanita yang su saya Atau la ta'man ala malik. Kamu tidak merasa aman dengan harta kamu. Mungkin dalam hal yang pertama dia tidak melakukan, tapi dengan harta dia senang dengan harta, mengambil harta suami sehingga suami dia merasa tenang. Pada safar yang kemarin duit saya tiba-tiba hilang eh, berapa? Seribu ringgit. Safar yang sekarang ini kira-kira mau hilang berapa ini? palsu. Ini ciri seorang wanita yang tidak baik. Maka di sini bagi seorang wanita harus mempelajari agama ini dengan baik agar menjadi seorang wanita yang soleh. Selanjutnya di antara anda atau sifat wanita yang baik adalah wanita yang bersyukur kepada seorang suami, terima kasih nah. ya iya, iya. terhadap suaminya. Apapun yang dilakukan oleh suami dari kebaikan-kebaikan dia menghargai walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Hmm. Misalnya suami menjadi seorang yang fakir. Hmm. Kefakiran itu ataupun keberadaan Kekayaan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang sudah bekerja, lelah, letih. Ya. Ternyata ya dapatnya sedikit, ya kan? Mungkin dia menjadi orang yang fakir. Maka seorang istri harus bersyukur. Selama dia melihat suami betul-betul tidak berusaha harus menghargai pemberian suami, usaha suami, menghargai jerih payahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kaum wanita dari sikap tidak bersyukur dan berterima kasihnya. Dan bahwa sikap tidak berterima kasih, tidak bersyukur pada suami, ini menjadi salah satu sebab yang karenanya banyak wanita menjadi penghuni neraka. Ya. Nauzubillah min dzalik. Dan ternyata kebanyakan penghuni neraka wanita. Nabi mengatakan dalam khutbah Jumatnya, "Ya ma'asyaral nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna. Banyak-banyak kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinna." Aku melihat kebanyakan kalian itu menjadi penghuni neraka. Penduduk neraka. Ya. Para kaum wanita tampaknya bersedih. Salah satu di antara mereka mengatakan, Ya Rasulullah, lima Ya Rasulullah. Mengapa Ya Rasulullah? Beliau menjawab, anna kunna takfurna al-ashir karena kalian sering ingkar atau tidak berterima kasih kepada suami kalian dan banyak berkeluh kesah ini sebabnya pada kejadian yang lain Nabi SAW ketika sholat gerhana beliau juga diperlihatkan neraka di hadapan beliau sampai beliau mundur Para sahabat terheran, ya Rasulullah. Kami melihat engkau waktu sholat tiba-tiba mundur ketakutan. Ada apa ya Rasulullah? Dia mengatakan, tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada waktu itu. Diperlihatkan kepada aku neraka. Dan ternyata kebanyakan penghuninya perempuan, wanita. Para sahabat mengatakan, apa sebabnya ya Rasulullah? Beliau mengatakan, Bikuprihinna Sebabnya kekafiran mereka. Kufur apa? Yakfurna billah wa rasulih. Atau yakfurna. yakni bermakna kufur terhadap Allah, Rasulnya, hari akhir. Bukan. Tapi dengan sebab kufur nikmat tidak berterima kasih kepada suami. Nabi mengatakan kalau seseorang di antara kalian berbuat baik kepada istri setiap hari, hari-hari, Berbuat baik satu kesalahan itu kebaikan yang sepanjang tahun dilupakan. Yang ingat kesalahan ini aja. mara'aitu itu minka khairan qat. Tak pernah aku melihat kamu berbuat baik. Yang diingat apa? Kejelekannya. Nah, ini menjadi sebab dari sekian banyak sebab yang membuat kebanyakan kaum wanita masuk dalam neraka bilang dia. Nah, jadilah seorang wanita yang solehah. Yani banyak-banyak berterima kasih kepada suami ketika suami sekali lagi melakukan kewajibannya. Ya. E, terkadang ya ini kekurangan wanita ya. Tidak ada wanita yang atau hampir tidak ada kecuali hanya beberapa yang sempurna. Dikecualikan banyak wanita kita seperti Nabi katakan fihinna awaj, ada kebengkokan, ya kan? Kebengkokannya ini ada kurangnya. Kita sudah apa? E, berusaha menyenangkan seorang istri misalnya, ya kita bawa eh, oleh-oleh dengan maksud menyenangkan dia. Ternyata nggak mau makan yang kita bawa. Senyum pun tidak, ya. berkomand juga tidak, diam saja. Kenapa? Tak makan. Ya. Tak suka. Ya. Aduh, ini suami, ya Allah. Saya, tadi <laughs> ya. Sudah berusaha menyenangkan ya sebisa mungkin yang saya bisa tapi kenapa begitu dingin tanggapannya gitu mestinya seorang istri Masya Allah, Alhamdulillah Jazakallah khair Dan kali bang, lebih, lebih baik, lebih bagus bang Nah begitu mestinya Ya, sehingga suami Insya Allah akan lebih bagus lagi Insya Allah Begitu tapi kalau dingin seperti itu, aduh, ini menyakitkan. Ya, sedih. Sedih. Sehat-sehat ya. Nah, ini contoh bagaimana seorang wanita yang bersyukur. Selanjutnya di antara uh, sifat wanita yang solihah adalah taat kepada suami. Dan ini termasuk salah satu sifat yang paling penting taat pada suami. Namun ketaatan ini adalah ketaatan dalam hal yang baik. Inama ta'atu fil ma'ruf. Kalau ketaatan dalam hal yang tidak baik, maksiat, maka tidak benar. Sebagian wanita taat kepada suami dalam hal maksiat. Ya, diperintahkan ini dan itu mengikuti kenapa? Ya, takut dengan suami. Ada ini maksiat. Tidak boleh. Taat hanya dalam hal yang baik. Dan pahala besar bagi seorang istri ketika menjadi wanita yang taat kepada suami. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "tidak salatil mar'atu khamsah wacamat syahrha, syahraha wa wa taat ba'laha kilalah, laha udkhilil jannah min ayyi abwabiha thamaniyah. Bila seorang wanita sholat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga uh, uh, kehormatannya, wa ata'at ba'daha dan taat pada suaminya. Apa pahalanya? Nanti di hari kiamat ilalaha. dikatakan kepada dia, "Udkhulil jannah." masuklah engkau ke dalam surga. Min ayi abwabiha tsamaniya, dari pintu yang delapan, silakan pilih. Kamu mau pilih pintu yang mana? Silakan. Ada delapan pintu. Pintunya seberapa? Hah? Pintu satu pintu itu baina Makkah wa Hajar. Mana itu Makkah, mana itu Hajar? Makkah itu kan mendekati Laut Merah gitu ya. Ya kan? Kalau kita lihat di peta itu dekat Laut Merah jegah laut sudah. Hajar, Hajar di seberang sananya Teluk Arab. Ya, dekat Bahrain dan sejenisnya. Sekitarnya. Itu satu pintu luasnya berkilo-kilometer, beratus-ratus kilometer. Antara Makkah dan Hajar. Ini satu. Ada delapan pintu. Kamu mau masuk mana? Silakan. Kenapa? Karena tak pada suaminya. Yang ini masuk pintu khusus kamu ahli puasa masuk raya ahli sodakok masuk pintu sodakok itu yang lain jangan yang ahli puasa yang lain jangan kamu baru raya tapi yang ini si wanita solihah terserah ya. mobil yang mana Udkhulil jannah min ayyi ababiha syi'ti. Silakan masuk ke surga dari pintu yang mana yang kamu kehendaki. Delapan pintu. Besar. Kenapa? Taat kepada suami di antaranya. Nah, ini pahala besar. Nabi SAW bersabda dalam hadis tentang kewajiban taat ini, "Lau kuntu amiran ahada an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ah an yasjuda an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, akan kuperintahkan seorang istri sujud untuk suami. Tapi tidak boleh. Tapi ini menunjukkan betapa besarnya hak suami. Wallahi, la tu'adil mar'atu haqqa zawjiha, haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha, hatta wa inda'aha, da'aha wa hiya 'ala qatl. Seorang wanita tidak disebut menunaikan hak Allah sampai menunaikan hak suami. Sampai seandainya suami meminta dia, memanggil dia, sedang dia di atas kendaraan, sedang di atas kendaraannya, harus memenuhi apa yang diperintahkan oleh suami. Nah, jadi peluang sebetulnya menikah itu peluang besar bagi seorang istri untuk meraih surga, ya kan? Peluang besar untuk meraih surga dengan sifat-sifat yang baik tadi. Dan satu hadis lagi bagi seorang istri, Nabi Rasul melihat seorang wanita yang mengatakan, "Ada tu anti kamu seorang wanita yang sudah bersuami. Nah, ya. Bagaimana kamu terhadap suamimu? Dia mengatakan, saya senantiasa berusaha membantu dia sebisa mungkin. Kecuali yang tak mampu. Lalu Nabi mengatakan, "Ungduri aina anti minku." Fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana kamu terhadap suamimu. Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Bagaimana menjadi surganya ya, kalau kamu melakukan ciri-ciri wanita solehah tadi? Bagaimana menjadi nerakamu kalau kamu menjadi wanita yang jelek tadi dengan sifat-sifatnya? Nah ini orang istri. Orang. Sekarang suami bagaimana ini? Uh, ya. eh, yang angka 43 Tadi sedikit, tak apa-apa Bagi suami Nanti mesuapkan yang suami Harus mengetahui Bagaimana kewajiban seorang suami Jangan, wah itu istri saya nanti Begitu ya nah, kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga juga punya tanggung jawab yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." Rijal kaum lelaki. Qawwamuna 'ala nisa sebagai qawwam yang mengatur, yang memimpin wanita-wanita. Bima Allah ba'dahum 'ala ba'd disebabkan apa yang Allah berikan dari keutamaan pada lelaki. Ya. Yang tidak dimiliki kaum wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim dengan sebab apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Nah, ini kewajiban kiwama kepemimpinan seorang lelaki. Nah, mau dibawa kemana istri itu? Ya, Nah tentu harus kita arahkan kepada taat kepada Allah. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ra'iyati." Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seseorang ra'in penanggung jawab dia terhadap apa yang dia pimpin dan seseorang menjadi penanggung jawab terhadap keluarganya dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluarganya. Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, "Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amal sar'ah hatta yas'al ar-rajul fi ahli baiti ahafidha am dhayya'." Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, meminta tanggung jawab kepada setiap orang yang diberi tanggung jawab. Sampai Allah akan bertanya setiap kita yang menjadi para suami tentang keluarga kita. Apakah kita menunaikan kewajiban kita atau kita menyanyiakan mereka? Tidak bertanggung jawab. Nah, khusus tentang keluarga nanti akan ditanya, bagaimana istrimu? Ya, mengapa istrimu nggak pakai jilbab? Mengapa istrimu nggak rajin sholat? Mengapa istrimu dalam pergaulan seperti itu? Mengapa anakmu? Ya, mana tanggung jauh terhadap anakmu? Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, sepuluh. Satu persatu diminta tanggung jauh oleh Allah Azza wa Kita semua. Ya. Inna Allah hasailun kulla ra'in am Ma'min ra'in dalam hadis yang lain. Yastar'ihi Allah ra'iyya, thumma lam yakum binushi. lam yajid al jannah. Tidak ada satu pun seseorang yang memberi tanggung jawab lalu ia tidak menunaikan tanggung jawabnya, maka nanti di akhirat tidak akan mencium bau surga. Bau surga akan mencium. Padahal bau surga oh, dari jauh sudah tercium. Ya, ini baunya saja tidak menciumnya. Bagaimana mau masuk surga? Mau masuk surga tanpa bau? Nah, surga baunya luar biasa wangi, harum. Jadi uh, itu kewajiban seorang suami betul-betul harus apa uh, wajib ya mesti baginya untuk mengarahkan istrinya dan anak-anaknya dan melakukan kewajiban apa sih kewajiban seorang suami itu? Nabi SAW ditanya, Ma zaujati zaujahadina hadina alaina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa hak salah satu uh, istri kami atas kami. Yani apa kewajiban seorang suami terhadap istri? Nabi mengatakan antak suaha ila tasaita wa tud'imaha idza ta'imta wa la tadrib al-wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa bil bait. Kalau kamu berpakaian, beri dia beri dia pakaian juga. Artinya kita berkojil memberikan kepada istri kita apa? Pakaian. Apa batasannya? Yang menutup aurat. Idza ta'imta tud'imaha idza ta'imta. Kalau kamu makan beri dia makan. Artinya kita berkewajiban memberi pangan, makanan, beri istri. Jangan seperti sebagian orang, suami duduk di rumah, istri yang bekerja. Ya. Habis itu istri datang, istri pula yang bekerja di rumah. Oh, suaminya di raja ini. Bukan seperti itu. Dan itu atau ta'imta, suami yang berkewajiban memberikan nafkah. Walau tak wajha, tidak boleh kamu memukul wajah, nampak. Mukul wajah, boleh. Wala tuqabbih. Tidak boleh kamu menjelek-jelekkan. Oh, kamu jelek sekali. Ya. Menyesal aku menikah sama kamu. Nauzubillah. Tidak boleh. walau tahjur ila fil bait. Kalau kamu uh, menghajar menghajar yang ini mendiamkan ya tidak mau bicara boykot itu hanya boleh di rumah dan itu pun dalam waktu yang terbatas ya tidak selamanya tiga hari Buk. nah ini kewajiban seorang suami harus berlaku lemah lembut terhadap istri harus memberikan kepada istri apa yang Eh, menjadi kewajiban dia dengan baik, dengan benar. Dan yang terpenting dari itu semuanya adalah apa? Pendidikan kepada istri. Yani mengajak kepada yang baik. Bagaimana dia menjadi wanita yang salihah, yang bertakwa, yang beriman. Bagaimana anak-anak dia? Allah Subhanahu berfirman, Ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa maknanya menjaga keluarga kita dari api neraka itu? Maknanya ditafsirkan oleh para ulama, alimuhum wa adibuhum. Beri ilmu, diajari. Ya. Wa adibuhum, dididik. Ya, paham ini ya? Diajari, dididik. Ajari ilmu agama. Dalam berpakaian bagaimana, dalam beribadah bagaimana, dalam bergaul bagaimana. Suami harus bisa mengajak kepada yang baik. Jadi kalau suami mau mengajar seperti itu, mau mendidik, ya suaminya juga harus belajar. Kalau suaminya tak punya ilmu, bagaimana mau mengajari? Nah, suaminya berilmu dulu. Kemudian juga mengajari istri ya dengan mengajari mendidik maka dia akan menyelamatkan istrinya dan anaknya dari api neraka ini kewajiban suami nah kita sebagai suami kita sebagai kepala keluarga kita harus ya mengoreksi diri kita ya uh, ada yang sudah punya anak banyak ada yang belum punya anak ada yang belum menikah ada yang belum kawin semuanya kita semua mengingat apa yang di wasiatkan, dinasihatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya atau bahkan oleh Allah Azza Jalal dalam ayatnya masing-masing kita melakukan kewajiban-kewajiban kita. Suami melakukan kewajibannya sebagai suami, kepala keluarga seorang bapak melakukan kewajibannya sebagai bapak, istri melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu ya, terhadap anak-anaknya. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang baik, yang kurang terpahami. Maklum, ya. Allah Ta'ala alam suhaf, Subhanakallah Alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah, Ya alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,